azakumullah kita kembali akan melanjutkan kajian kita dari penjelasan wasiat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kepada Abu Qasim At-Tujibi As-Sabti Al-Maghribi rahimahullah. Hmm. Pada pembahasan yang tadi malam kita sudah membahas tentang masalah takwa. Bahwasanya takwa itu merupakan wasiat Allah dan Rasulnya. nya bahwasanya takwa merupakan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dan bahwasanya takwa merupakan wasiat yang sangat agung dan sangat mulia. Ini sudah kita bahas. Kemudian kemarin juga kita tadi malam juga sudah kita bahas tentang masalah takwa dimanapun kita berada, bertakwa dimanapun kita berada. Dan kita katakan bahwasanya manusia itu sangat mudah sekali untuk bertakwa ketika mereka ramai. Di saat kondisi mereka banyak orang, dilihat oleh orang, itu mereka sangat mudah sekali untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka sendiri, ketika mereka tidak dilihat oleh manusia, ketika mereka berada di satu tempat yang asing, yang di situ tidak dikenal oleh satu orang pun, maka dia berani untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berani untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berani untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan manusia seperti itu. Mereka bertakwa kepada Allah hanya di saat mereka ramai, tapi di saat mereka sendiri maka sulit untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini seperti tadi malam saya akan membawakan perkataan Ibnu Jauzi. Perkataan jelas suara saya ini? Jelas ya? Perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah ya tentang masalah bagaimana kita bertakwa di saat kita sendiri. Kata Imam Ibnu Jauzi beliau mengatakan نظرت في الأدلة على Subhanahu Wa Taala. فوجدتها أكثر من الرمل ورأيت من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس كتب اليوم aku melihat kata beliau aku melihat dalil-dalil tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala aku melihat tentang dalil-dalil kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ternyata aku dapati dalil-dalil tersebut lebih banyak daripada butiran pasir. Kata beliau, ternyata aku dapati dalil-dalil tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak dari butiran pasir. Saking banyaknya, ayolah ya Bapak Azakumullah. Kemudian aku melihat yang paling bagus dan yang paling menakjubkan di antara dalil-dalil tersebut yaitu bahwasannya manusia dia terkadang menyembunyikan kejelekan. Dia terkadang menyembunyikan perbuatan dosa dan maksiat. Manusia tidak ada yang tahu perbuatan dosa tersebut. Hanya dia yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayolah Bapak Rasulullah, efek dari perbuatan dosa dia di saat sendiri Dia perbuatan dosa, dia kita. Akibat apa? Akibat dosa yang kita lakukan ketika kita sendiri. ayolah ya Bapak Azakumullah. Jadi makanya ayolah ya Bapak Azakumullah. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu memiliki pengaruh yang sangat besar sekali dalam kehidupan seorang hamba. Warubbama awqa fi afatin yaftahu biha bainal khalqi. Barangkali dosa yang dia lakukan ketika dia sendiri itu akan menampakkan atau menjatuhkan dia ke dalam satu musibah yang sangat besar. Dengan musibah tersebut, manusia dapat mengetahui aib-aib yang selama ini dia sembunyikan. Siapa yang menyampaikannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah tidur. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun." Jangan sekali-kali engkau mengira Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Zalim ini bermakna luas. Bisa zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, maupun zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga macam zalim. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain dan zalim kepada Allah. Wala tahsabanna ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan sekali-kali engkau kira bahwasanya Allah lalai dari apa? Dari perbuatan-perbuatan orang yang zalim. Pasti Allah akan membalas. Pasti Allah akan mengganjal perbuatan mereka. Salah satunya apa? Salah satunya orang-orang yang mereka melakukan perbuatan dosa di saat sendiri. Allah akan ganjal perbuatan mereka. Allah akan balas perbuatan mereka. Dengan menambahkannya di hadapan manusia. Sehingga manusia tahu apa yang dia perbuat ketika dia sendiri? Ayolah Bapak azab Allah Di alam nas anna hunalika man yujazi ala salal. Agar manusia mengetahui bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang membalas setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Gak mungkin ayolah Bapak Allah ketika kita berbuat dosa itu gak mungkin Allah lalai. Kalau mungkin di antara kita ada yang mengatakan, ah saya biasa-biasa saja ketika membuat dosa. Tidak ada efeknya. Tidak ada sama sekali hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayolah Bapak semua, jangan kita mengatakan demikian. Karena siapa tahu, siapa tahu Allah SWT menunda waktunya, mengulur waktu terus agar kita semakin dalam dalam melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ketika kita sudah semakin dalam dalam melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka ketika itu azab Allah datang kepada kita yang kita tidak bisa menolaknya sama sekali. Banyak kasus ayolah Bapak Allah Banyak peristiwa yang menunjukkan yang seperti ini ayolah Bapak Azamullah. Ada orang yang dibiarkan oleh Allah berbuat dosa dan maksiat. Terus seperti itu. Sampai ketika waktunya Allah ambil nyawanya di dalam keadaan perbuatan dosa dan berbuat dosa dan maksiat. Su'ul khatimah. Akhir kehidupan yang baik. Sehingga ujung-ujungnya dia masuk ke dalam neraka. Ayolah Bapak zakmullah Dia dijauhi oleh teman-temannya. Dia dipecat dari pekerjaannya. Atau pekerjaannya menjadi bangkrut. Ayolah Bapak zakmullah Rumah tangganya hancur ditimpa musibah berturut-turut malah petaka. Ini merupakan agar dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yukhfil insan ta'ah. Sebaliknya, kalau tadi orang yang menyembunyikan dosa, tapi yang sekarang ini ada orang yang menyembunyikan ketaatan. Dia nggak mau dilihat sama manusia ketaatan tersebut. Seperti sholat tahajud, puasa sunnah, ya, dia sembunyikan. Amal-amal sunnah tersebut dia sembunyikan. Dia tidak mau tampakkan ke dalam manusia, hadapan manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Ayolah abang Allah. Allah akan tampakkan ketaatan dia. Allah akan wariskan kecintaan dalam hati manusia kepada dia. Sehingga manusia pun akan mencintai dia. Dengan sebab apa? Dengan sebab ketaatan yang dia lakukan ketika dia sendiri. Ketika dia bersama Allah Subhanahu wa taala, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala dia melakukan perbuatan ketaatan. sholat malam, sholat witir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Bersedekat secara sembunyi-sembunyi ayolah bab. Itu Allah balas. Allah tidak lalai. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si Fulan, maka cintailah dia. Akhirnya semua penduduk langit, semua penduduk langit pun mencintai dia. Kemudian apa? Kemudian Allah wariskan kecintaan di hati-hati makhluk kepada dia. Itu kalau Allah cinta kepada seorang ya, ya lupa masuk. Ketika Allah cinta kepada seorang, Allah akan wariskan kecintaan di hati-hati manusia. Ketika manusia melihat dia, pasti akan apa? Akan jatuh cinta kepada dia. Masya Allah ini orang baik ini. Lisannya akan memuji dia. Lisannya akan memuji dia. Masya Allah ini orang baik. Ini orang soleh. Padahal kita nggak tahu sama sekali amalan apa yang dia lakukan oleh dia. Nggak tahu sama sekali kita. Ini hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur semuanya. Ayolah Bapak Azzaqullah. Seorang salah saleh, ayolah bapak, seorang salah saleh, tentu menyembunyikan amal. Seorang salah saleh itu beliau ada yang menyembunyikan puasa sunnahnya selama 20 tahun. Tidak ada yang tahu, hatta istrinya. Istrinya nggak tahu dia puasa sunnah selama 20 tahun. Sembunyi-sembunyi ya Allah zakumullah. Dia punya istri, tapi istrinya nggak tahu dia tuh puasa sunnah. Selama 20 tahun. Antum bisa bayangin bagaimana hebatnya dia menyembunyikan amalan dia. Kalau kita tidak, pengennya apa? Diketahui manusia. Silahkan makan puasa sunnah. Berumah ya Masya Allah, bulan puasa mulu. Itu kalau kita. Kalau salah soleh, itu nggak mau. Apalagi itu diketahui. Hatta sama istrinya sendiri. 20 tahun aja lah Bapak Allah. Kita mungkin baru sehari dua hari buat ketahuan langsung. Ini 20 tahun. Dia hidup bersama istrinya. Istrinya tidak tahu sama sekali dia puasa sunnah. Dikasih bekal sama istrinya. Tiap hari Senin, tiap hari Kamis dikasih bekal sama istrinya. Dibawa ke tokonya, sampai tokonya dia bagikan ke orang, gak dimakan. Sampai rumah, tempat nasinya sudah habis. Istrinya, istrinya menyangka apa? Oh, dimakan sama dia. gak puasa dia, padahal dia puasa. Coba yuk apa pasok mau lihat bagaimana uh, semangatnya para sahabat selalu untuk menyembunyikan amal mereka. Yang dengan itu Allah apa? Allah wariskan kecintaan di hati-hati makhluk kepada dia. Kemudian ayolah Bapak Allah. Wa ma aslaha 'abdun ma bainahu wa bainal khalqi duna an yanzura ila al-haqqi illa in aqasa maqsuduh wa ada hamiluhu zaman. Kita ini ayolah Bapak Allah hidup di dunia ini itu cari pandangan Allah, bukan cari pandangan manusia. Kita hidup di dunia ini, kita harus mencari pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Ketika kita beramal, harusnya kita tujuannya apa? Agar Allah itu kepada kita, bukan manusia yang itu kepada kita. Ini harusnya, ya, Bapak Allah. Ketika ada seorang hamba yang dia beramal kebaikan, tapi tujuannya agar untuk dipuji oleh makhluk. Agar makhluk semuanya reda kepada dia. Maka Allah akan wariskan kebencian di hati para makhluk kepada dia. Karena dia apa? Karena dia hanya mengharapkan pandangan manusia bukan pandangan Allah. Dia hanya mengharapkan itu manusia bukan itu Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ayolah Bapak Allah. Kita mungkin maksud tujuan kita dalam melakukan amal soleh dibenci oleh manusia agar manusia senang sama kita agar manusia menghormati kita tapi ingat ayolah Bapak Allah ketika kita beramal tanpa keikhlasan tanpa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan wariskan kebencian di hati-hati makhluk. Yang tadinya dia mengharapkan pujian, maka yang keluar dari makhluk adalah kebencian. Dia harapkan pujian, dia mengharapkan pujian. Tapi apa? Ternyata Allah wariskan kebencian sehingga apa? Yang keluar dari makhluk tersebut kebencian bukan kepujian. Hati-hati ayolah ya Bapak Zakumullah. Karena apa? Karena perbuatan kita yang di saat sendiri itu memiliki pengaruh yang sangat luas ketika kita ramai. Apa yang kita lakukan di saat sendiri itu memiliki pengaruh yang sangat besar ketika kita hidup di saat ramai bermasyarakat. Kita hidup bersama kawan-kawan kita. Ketika kita sendiri melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka kawan-kawan kita akan apa? Akan otomatis membenci kita. Masyarakat akan membenci kita. Tapi ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah di saat kita sendiri, maka masyarakat akan cinta kepada kita. Itu sudah otomatis. Ayolah, Allah. Dan ini musyahat wakil musyahat Kenyataan yang kita bisa saksikan. Hati manusia dapat meraba baik tidaknya seseorang. Hati manusia. Hati manusia yang bersih. Itu bisa meraba baik tidaknya seseorang. Ketika melihat orang, oh Masya Allah dia orangnya baik. Ketika melihat orang, oh ini jelek orang ini. Gak pernah sholat, mukanya hitam. Bisa dinilai oleh hati. Orang yang orang yang bersih. Hatinya bersih. Tapi kalau hatinya sama-sama kotor, nggak bisa nilai. Hatinya sama-sama kotor, hatinya sama-sama rusak. Dia nggak bisa nilai, oh sama-sama kok. Tapi kalau hatinya bersih, dia bisa meraba baik tidaknya seseorang. Oh masya Allah ini orang baik, ini orang tidak baik. Ini ayo apa bahasa Allah tentang masalah bertakwa di saat sendiri maupun di saat di saat lama ya ayo apa bahasa Allah. Kemudian kita lanjutkan. Summa kola. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wa atbi al hasanata tamhuha. Kemarin kita sudah membahas ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Sekarang wa atbi al hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan jelek. Ayolah Bapak Allah, kita ini manusia. Manusia sudah tabiatnya sudah dicatat sama Allah. Itu apa? Selalu melakukan dosa dan maksiat. Nabi mengatakan apa? Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa dan kesalahan. Dan se yang sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan dosa dan maksiat, dia bertobat kepada Allah. Ini orang yang paling baik, manusia yang paling baik. Bukan terus melakukan dosa dan maksiat, lupa taubat sama Allah. Ini bukan manusia yang baik. Tapi manusia yang baik adalah dia yang selalu kembali kepada Allah, yang selalu bertaubat kepada Allah, Ketika dia melakukan dosa dan maksiat, ayolah Bapak Zakumullah. Ketika seorang hamba melakukan dosa dan maksiat, maka hendaknya seorang hamba bertaubat kepada Allah, kemudian dia melakukan amal-amal soleh. Melakukan amal-amal kebajikan. Allah mengatakan apa? Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebajikan itu akan menghapuskan amal-amal keburukan. Jadi ketika kita melakukan dosa dan maksiat, kita bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, dan jangan lupa melakukan amal-amal soleh. Niscaya amal-amal soleh tersebut akan menghapuskan amal-amal kejelekan kita. Ayolah bab. Jadi selalu iringi perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Jangan perbuatan jelek terus kita lakukan. Tapi apa? Ini dengan perbuatan baik. Kita durhaka kepada kedua orang tua. Maka kita apa? Kita hapuskan dengan berbakti kepadanya. Kita sudah durhaka. Kita melakukan perkataan-perkataan kotor kepada orang tua umpamanya. Ya, kasar kepada orang tua. Maka kafaratnya, penghapusnya bagaimana? fokusnya adalah kita berbuat baik kepada mereka. Berkata lemah lembut kepada mereka. Niscaya apa? Niscaya itu akan menghapuskan perbuatan jelek kita. Paham ya? Jadi perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan jelek. Tapi ingat, perbuatan baik yang menghapuskan perbuatan jelek harus perbuatan baik yang kuat. yang memberikan kita resep kepada orang-orang yang memiliki penyakit hati, bukan penyakit badan. Penyakit hati, ayolah bang. Sebagaimana kita sudah jelaskan tadi malam, orang yang hatinya sakit, pasti apa? Hatinya selalu menyuruh dia kepada perbuatan dosa dan maksiat, pasti itu. Gak mungkin hati yang baik, gak mungkin menyuruh perbuatan dosa dan maksiat, gak mungkin hati yang baik, dia pasti akan menyuruh kepada perbuatan ketaatan kepada Allah SWT. Tapi hati yang jelek, hati yang rusak, hati yang sakit, itu pasti akan apa? Pasti akan membawa kepada perbuatan dosa dan maksiat. Pasti. Makanya kalau ada orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka dia hatinya sakit. Kalau ada yang tidak mau bertaubat, nasihat sudah disampaikan, tapi tetap tidak mau, tidak mau mendengar, tidak mau mengambil pelajaran. Dia tetap melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka apa? Maka hatinya itu mati, bukan sakit lagi mati. Kalau hati sudah mati, maka dia tidak lagi menerima nasihat. Tidak mau lagi menerima ujangan-ujangan. Tidak mau lagi mendengarkan kebenaran. Tidak mau lagi mendengarkan dalil dari Al-Quran Sunnah. Gak mau dia. Ini kalau hatinya sudah mati. Kalau hati sudah mati, maka yang hanya bisa menghidupkan kembali Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak akan mampu. Maka jangan sampai hati kita dimatikan oleh Allah. jasa sampai wali billah. Jangan sampai ayolah Bapak Allah. Sakit masih bisa diobati. Tapi kalau mati tidak bisa dihidupkan lagi. Sama seperti badan. Badan kalau sakit masih bisa disembuhkan. Tapi kalau badan sudah mati, siapa yang bisa menghidupkan? Siapa? Tidak ada manusia yang bisa menghidupkan. Allah yang bisa menghidupkan, Allah yang maha mampu untuk menghidupkan. Ayolah Bapak Allah. Jadi makanya ayolah ya Bapak, ya, ketika kita melakukan dosa dan maksiat, segera kembali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala karena Nabi SAW mengatakan, "Innal abda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." فإذا هو نزع واستغفر سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه kata Nabi SAW seorang hamba apabila dia melakukan dosa dan maksiat maka akan ditulis titik hitam dalam hatinya tulis titik hitam sama Allah dalam hati kalau dia bertobat dia lepaskan dosanya dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Maka apa? Maka Allah akan bersihkan hatinya. Bersih kembali hatinya. Wa in ada zida fiha. Ketika dia kembali melakukan dosa dan maksiat, maka apa? Akan ditambah titik hitam dalam hatinya. Terus dia melakukan dosa dan maksiat, titik hitam bertambah sampai titik hitam tersebut menguasai hatinya Hatinya tadinya putih menjadi hitam, sempurna hitam. Karena dia melakukan dosa dan maksiat. Ayolah bapak sakmu Kalau hatinya sudah dipenuhi titik hitam, tidak ada yang dapat memutihkan kembali kecuali Allah. Makanya untuk mengusir titik hitam dari hati kita dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengamalkan amal-amal soleh dengan mengamalkan amal-amal kebaikan. Ayolah Bapak Allah. Baru hati kita akan menjadi bersih. Hati kita akan menjadi jernih. Hati kita akan menjadi terang. Sehingga kita pun mudah untuk menerima nasihat. Mudah untuk menerima ujangan. Mudah untuk menerima hadis-hadis Nabi SAW. Kita Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai kepada kita. Ayolah Bapak Kemudian ayolah Bapak Azakumullah. Kemudian ayolah Bapak Azakumullah. Dilanjutkan oleh Syaikhul Islam Nutaimiyah. Wa dhanbu lil 'abdi ka'annahu amrun hatmun. Dan dosa dosa itu pasti akan mengenai seorang hamba, pasti. Dan itu sudah merupakan perkara yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yolah hamba. Dosa itu sudah pasti mengenai seorang hamba. Sudah pasti. Dan itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada manusia yang bersih dari dosa, gak ada. Kecuali para nabi dan rasul. Sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap manusia pasti melakukan dosa. Para ulama itu memberikan kita apa? Memberikan kita hikmah. Apa sih Hikmahnya dosa dan maksiat itu ditetapkan bagi hamba. Kok bisa-bisanya hamba itu selalu melakukan dosa dan maksiat? Kenapa? Kok Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kemaksiatan kepada seorang hamba? Kenapa? Ayolah, lama Allah. Maka di antara hikmahnya, di antara hikmahnya disebutkan oleh para ulama bahwasanya apa? Bahwasanya dengan dosa dan maksiat tersebut Allah ingin memberikan karunia kepada hambanya kalau Karunia berupa apa? Berupa maafnya, keluasan rahmatnya. Sehingga ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dia dapat bahwasanya Allah itu maha penyayang kepada dia. Antum bisa bayangkan ayolah Bapak Allah. Umat-umat dahulu kalau melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu langsung diadab sama Allah. Lihat kaum soleh, kaum samud, kaum ad, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Shu'aib. Itu mereka ketika melakukan perbuatan dosa dan maksiat, langsung apa? Langsung Allah binasakan mereka dari muka bumi ini. Tapi kita, ayolah Bapak Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW, ketika melakukan perbuatan dosa dan maksiat, tidak langsung dibinasakan. Tapi dikasih waktu sama Allah untuk bertaubat kepadanya untuk kembali kepadanya. Makanya kita bersyukur kepada Allah, ya Allah. Kita tidak langsung dibinasakan. Kalau kita langsung dibinasakan, gak ada waktu bagi kita untuk bertaubat. Gak ada waktu bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Gak ada waktu bagi kita, gak ada tempat bagi kita untuk di Allah Subhanahu wa taala. Bayangin ayolah bapak Ini karunia Allah. Allah ingin memberikan kita karunia, keluasan rahmat Allah yang begitu luas, maafnya Allah yang begitu luas seberapapun bejatnya seorang hamba, seberapapun banyaknya dosa yang dia lakukan oleh seorang hamba, selama dia tidak berbuat syirik, maka apa? Maka Allah akan ampuni dosa dia. Ayolah Bapak Azabmu. Ya ibadi, Inna kalau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi syai'an, la ataituka bi maghfiratan Kata Nabi SAW dalam hadis yang kursi kata Allah dalam hadis yang kursi yang dibawakan oleh Nabi SAW Allah mengatakan apa? Wahai hamba-hambaku kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa kemudian engkau tidak membuat syirik sedikit pun Dosanya menggunung sepenuh bumi. Tapi dia tidak membuat syirik. Maka aku akan mendatangi engkau dengan sepenuh bumi ampunan. Ayolah Bapak Asapmu. Lihat bagaimana maha pemulahnya Allah kepada kita. Maha penyayangnya Allah kepada kita. Sepenuh bumi ayolah Bapak dosa yang kita lakukan sepenuh bumi. Bukan main-main bukan satu telaga, bukan satu mobil, bukan satu rumah, bukan satu kampung, satu bumi dosa kita. Selama kita tidak berbuat syirik, maka Allah akan datang kepada kita dengan sepenuh bumi ampunan. Makanya yulah ya apa Allah, jangan bosan-bosan kita minta ampun sama Allah. Jangan bosan-bosan kita kembali bertaubat kepada Allah. Jangan bosan-bosan. Allah sangat senang dengan apa? Dengan taubatnya seorang hamba. Allah sangat senang dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan seorang hamba ketika dia menemukan kembali kendaraannya di tengah padang pasir yang sangat luas. Ada seorang hamba ya, di tengah padang pasir yang sangat luas, ontanya lari. Ontanya lari. Bekal-bekalnya semua ditaruh di onta Makanya ya Allah makanya kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka kita apa? Kita bertobat kepada Allah. Ya, agar Allah senang kepada kita, agar Allah redho kepada kepada kita ya Allah Bapak Allah. Ya. Fal kata beliau, huwa alladhi la yazalu ya'ti min hasanat bima yamhus sayyi'at. Orang yang pandai Orang yang berakal adalah dia yang selalu mengiringi perbuatan dosanya dengan perbuatan baik. Selalu dia. Bukan artinya selalu melakukan perbuatan dosa, enggak. Tapi dia selalu melakukan perbuatan baik terus. Agar apa? Agar dosa-dosa yang lalu itu terhapuskan. Agar dosa yang tidak sadar dia lakukan terhapuskan. Dia selalu melakukan perbuatan kebaikan. Ya, sedekah, zakat, haji, umroh terus dilakukan. Kalau amal yang wajib sudah mungkin kita jelas sudah semua manusia wajib melakukannya. Tapi di sini amal-amal sunnah, sholat sunnah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah sunnah, ya. Kemudian apa? Kemudian umroh yang sunnah, haji sunnah. Terus kita lakukan untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yolah apa pasok Allah. Ini orang yang cerdas. Bukan orang yang cerdas itu yang berpikir, Allah, Allah kan maha pemurah. Allah kan maha penyayang. Nyantai aja. Tenang saja terus melakukan dosa dan maksiat. Karena apa? Karena mengharapkan ampunan dari Allah SWT. Allah gak bakal menghadap mengadab seorang hamba. Tenang saja. Allah itu maha penyayang. Kan Allah mengatakan apa? Inna rahmati sabakat godobi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Tenang aja pak. Allah gak bakal langsung mengadab seorang hamba. Jangan seperti itu ayolah Bapak Allah. Jangan kita merasa aman dari azab Allah. Jangan sekali-kali. Karena kalau kita sudah merasa aman dari azab Allah, maka kita termasuk manusia yang merugi. Ketika kita sudah merasa aman dari azab Allah, tiba-tiba azab Allah datang kepada kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Gak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Kita gak bisa lari dari azab Allah. Kalau Allah sudah tetapkan azab kepada kita, kita tidak bisa lari kemanapun. Hatta ke ujung dunia sekalipun gak bakal bisa. Makanya ya apa Allah ya kita apa? Selalu melakukan perbuatan kebajikan dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan juga dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Mungkin kemarin atau mungkin hari ini. Tolongkan dosa, nah kita barengi dengan apa? Dengan perbuatan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan perbuatan kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ayolah Bapak Allah. Dan jangan lupa, iringi dengan taubat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah agar kita diterima taubat kita dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup sampai di sini pembahasan kita ya untuk pagi ini karena lebih bagus pengajian itu sedikit tapi mengandung manfaat yang sangat banyak dibandingkan banyak tapi pada tidur ya pikirannya kemana-mana ya mukanya ke saya tapi pikirannya sudah ke rumah ya mau ngopi ya atau ada urusan yang lain dan lain sebagainya sedikit ya tapi apa tapi mengena dibandingkan banyak tapi tidak mengena sama sekali Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk bapak sekalian semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi SAW. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Iya, ada yang bertanya? Iya. Waalaikumsalam. Tamu kata. Ini dilihat buruk. Ini orang aneh ini. Ya, pengen dilihat buruk sama orangnya gimana? Gak bisa ini orang aneh ini, gak bisa. Ya. Entah dulu, yang pertama dulu. Ya. Yang pertama, yaitu dia bohong untuk menyembunyikan amal kebaikan. Jangan nggak boleh. Tetap saja, harta untuk menyembunyikan. Gitu. Tidak boleh dia bohong. Antum puasa, enggak, enggak puasa saya. Padahal dia puasa, ya bohong dia puasa gitu. Ngomong aja, ngomong aja. Alhamdulillah saya puasa gitu. Atau ngeles, ya ngeles bukan bohong ya. ah, saya lagi nggak selera nih umpamanya. Ya untuk makan umpamanya atau dan lain sebagainya. Tapi kalau mau dipaksa sama tuan rumah untuk makan ya kita lagi puasa ya udah bilang aku ah, saya lagi puasa gitu jujur mau apa ya sambil tetap kita menjaga hati kita artinya menampakkan amal ya yang sunnah itu bukan berarti perbuatan yang tercela bukan gitu maksud saya tadi menyembunyikan amal itu lebih bagus lebih menjaga hati kita agar kita tidak apa ria itu maksudnya tapi kalaupun kita umpamanya menunjukkan tapi tanpa ada maksud ria tanpa ada ciri kecil dalam hati kita maka apa nggak masalah bebas saja apalagi untuk memberikan contoh kepada manusia ya Usipulan oh, puasa rajin ah saya juga mau puasa ah, ah gitu memberikan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada kepada manusia. Yang ketiga apa? saya paham. Itu merupakan ayat. Ya, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu. Ya, orang yang beri, dia beriman, kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi. Maka Allah tidak bakal berikan hidayah kepada dia. Artinya maksudnya kalau orang udah seperti ini, ya, Ada lagi yang lain? Tidak ada subhanallah biham. Ah, silakan. Iya. Iya. Siapa yang bisa menghalangi dia dengan tobat? Kita nggak bisa menghalangi manusia dengan tobat. Oh kamu tobat dengan terima, karena kamu tobatnya pada saat alat kamu sudah berfungsi lagi. <laughs> Ya enggak dong, nggak bisa. Gak boleh kita seperti itu. Tidak boleh kita menetapkan bahwa bahwasanya seorang itu tobat dengan terima. Kita nggak boleh menetapkan. Karena itu usahanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Allah. Urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah diterima tobatnya itu urusan Allah. Yang penting dia tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Bapak amal-amal kebajikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa dia. Ada yang lain? Iya. Kita kan hidup di minoritas ini ya. Iya. Begitu banyak orang-orang non muslim yang kita kenal. Sementara kita tidak pernah mendakwai. Apapun itu sahabat kita dikerja di kantor, kita teman kita tidak pernah mendakwai. Apakah itu akan memberatkan kita nanti di sisi Allah? Ya, sekarang gini, yang paling penting itu paling, paling pertama, apalagi kita sekarang baru ya. Apa? Dakwahi diri kita dulu sendiri. Yang paling pertama itu yang paling penting. Kita dulu benahi diri kita dulu. Kemudian yang kedua apa? Keluarga kita. Jangan kita membenahi orang lain sedangkan diri kita masih rusak. Keluarga kita masih rusak. Gitu. Benahi dulu benahi. Dari yang kecil, skala kecil dulu. Sekarang, sekarang kecil dulu. Kalau kita udah baik, kemudian keluarga kita sudah baik, ya saudara kita sudah baik, maka bapak-bapak sekarang bisa mulai teman kantor kita kita kasih buku tentang Islam, kita apa namanya pemahaman tentang Islam dan lain sebagainya gitu. Tapi yang jelas diri kita dulu yang penting itu. Ya, jadi gini, jangan kita mencoba-coba untuk mendakwahi orang, ya, tapi kita nggak punya ilmunya sama sekali. Yang penting diri kita dulu bagaimana kita menjalankan sunnah ini, menjalankan Islam ini dengan benar sudah contoh Nabi SAW, kemudian keluarga kita juga. Karena Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan siapa? Dan teman kantor kalian, bukan. Dan keluarga kalian. Eh, jadi diri kita keluarga kita dulu. Kita nggak mampu mendawai orang kafir, dawai keluarga dulu. Dawai, dawai keluarga. Orang kafir bisa didakwahi dengan apa? Dengan perbuatan kita yang baik kepada mereka. Akhlak kita yang baik. Sehingga mereka tertarik untuk Islam. Sekarang ini karena gambaran Islam di mata orang lain sebagainya. Tapi dengan perilaku kita yang lemah lembut kepada mereka, ya dan lain sebagainya, insya Allah akan mengubah apa? Sisi pandang mereka tentang Islam. Gitu. Ya. saya ada sebuah pertanyaan. Yang pertama itu ada seorang bapak yang sangat protektif terhadap anaknya, e, mempunyai anak perawan yang tidak boleh bergaul sama non-muslim. Dia sangat eh, menjaga kemudian tapi di belakang di belakangnya itu anaknya tetap berhubungan sama yang pemuda yang muslim ini tapi kemudian itu salah satu jalan dia mendapat hidayah jadi dengan pacaran istilahnya itu akhirnya masuk Islam ini orang yang eh, orang yang non muslim ini yang yang keluarga yang pertama memang sama sekali dia tidak memperbolehkan tidak bergaul akhirnya malah eh, anaknya itu karena tidak diri, maka dia pindah agama. Nah, uh, pertanyaan saya, yang mana yang bijaksana antara dua orang tua ini? Iya. Yang jelas, dalam masalah pendidikan anak tetap kita protek. Ya, saya lebih milih orang yang protek untuk menjaga agar tidak apa dia tidak bergaul dengan orang non muslim. Artinya kalaupun bergaul, kita pahamkan kepada mereka gitu. Artinya pacaran itu nggak boleh gitu. Ya, mungkin si bapak ini potek, tapi tidak apa mengisi dengan kajian agama gitu loh. Ya, nggak boleh kamu dengan apa perbuatan apa namanya uh, melakukan tem pertemanan dengan orang muslim, tapi nggak pernah diajarin baca Quran, nggak pernah diajak ngaji. Ya gimana? Anaknya nggak punya iman akhirnya. Ada imannya goyang gitu. Imannya, imannya boleh. Nah, Akhirnya apa? Maksudnya apa? Yang betul itu bagaimana kita mendidik anak agar apa? Agar anak tersebut ngaji, tanamkan nilai-nilai keislaman sehingga anak paham bedanya Islam dengan non Muslim gitu loh. Buruknya non apa namanya buruknya agama selain selain Islam sehingga dia bisa menilai di kemudian hari. Masalah ada orang ya apa namanya orang yang non Muslim masuk Islam gak bakal pacaran umpamanya dengan wanita muslimah ya Nabi SAW mengatakan apa? Inna Allah la yu'ayyidu hadzal din birajulil fajir. Sesungguhnya Allah akan menolong agama ini dengan apa? Dengan orang yang jahat. Pacaran perbuatan dosa. Ya. Bukan berarti ketika ada orang hidayah karena pacaran, berarti pacaran itu boleh. Ya enggak. Tidak seperti itu. Apakah karena ada orang minum khamar akan sholat. Ya, akhirnya dia sholat. Apakah minum hamil itu jadi boleh? Enggak pak, tetap tidak boleh. Mutlak tidak boleh, gitu. Masalah dia dapat hidayah itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu Tetap saja anak kita kita tanamkan nilai-nilai keagamaan. Kenapa si anak ini bisa mutlak? Kenapa? Karena dia tidak ditanamkan nilai keagamaan oleh bapaknya. Bapaknya hanya bisa melarang tapi tidak mendidik gitu loh. Jadi pakai pentingnya pendidikan anak, apalagi di lingkungan seperti ini yang muslim minoritas, bawa anak tersebut ngaji gitu loh. Bawa anak tersebut ke majelis pengajian kenapa? apa? Nilai-nilai keislaman mengental dalam hatinya sehingga dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Gitu. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.